الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله Allah Tabaraka wa ta'ala telah menyebutkan tentang kitabnya Telah menyebutkan di dalam kitabnya Al-Quranul Azim Inna hadal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam Sungguh Quran ini memberi hidayah memberi petunjuk kepada yang lebih lurus kepada yang lebih benar dan itu banyak bentuk dan contohnya yang salah satu dari hidayah Quran lillati hiya dijadikannya persaudaraan ukhuwah imaniyah <clears throat> lebih kuat di atas persaudaraan atau ukhuwah yang lain-lainnya. Saudaraan karena nasab, persaudaraan karena suku, bangsa, negara atau yang lain-lainnya. Dan itu hidayah Quran kepada yang lebih benar, lebih lurus, lebih baik. Terbukti bahwa seorang muslim jika meninggal dan dia keluarganya kufar, ada bapaknya, kakak, adiknya, tapi kufar semua, maka hartanya tidak halal untuk mereka. Tetapi itu dikembalikan kepada Baitul Mal untuk kelak akan dibagikan kembali kepada muslimin saudara-saudara dia seiman. Hakadha. Hidayah Quran. Persaudaraan karena iman lebih tinggi dari persaudaraan-persaudaraan lain yang ada di muka bumi ini. Oleh karenanya Allah sebutkan dalam Al-Anfal bagaimana pentingnya ukhuwah ini wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim Allah yang menyatukan hati-hati mereka kalau engkau membelanjakan semua yang ada di muka bumi tidak akan bisa kamu nyatukan hati mereka karena hanya Allah yang menyatukan diriwayatkan dari Abdah ibnu Abi Lubabah ketika berjumpa Mujahid maka Mujahid Imam Mujahid bin Jabr yang kata Imam Sufyan Thawri, rahimahullah, "Idza ja'aka tafsir an Mujahid fahas buka bih." Kalau datang padamu tafsir dari riwayat Mujahid cukup sudah bagimu. Pegangi. Karena beliau dua kali atau tiga kali beliau sebutkan membaca Quran di hadapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma turjumanul Quran hibru hadhil umma kata Mujahid aku berhentikan beliau di tiap ayat aku tanya ini apa maknanya ini bagaimana penafsirannya sehingga beliau faham itu dua atau tiga kali. Kata Mujahid, jika dua orang mukmin yang saling mencintai bertemu, saling mencintai karena Allah, persaudaraan iman, Lalu yang satu memegang tem tangan temannya, saudaranya, dan dia tersenyum, berguguran kesalahan-kesalahan keduanya seperti berguguran daun-daun kering dari pohonnya. Mendengar ini Abdah ibnu Abi Lubabah mengatakan hadza syai yasir. Itu sepele, gampang. Yani hanya dengan berjabat tangan, hanya dengan senyum, hanya karena cinta dan persaudaraan karena Allah. Lalu Imam Mujahid sampaikan kepadanya, "La takul dzalik." Jangan kamu bilang ini sepele. Jangan kamu anggap ini gampang. Fa innallaha yaqul karena Allah telah katakan dalam Quran, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim." Ayat tadi. Kalau engkau belanjakan semua yang ada di muka bumi ini, tidak akan bisa kamu menyatukan hati mereka semua yang muka bumi berapa tapi itu nggak akan bisa kamu anggap itu gampang kata abdah fa'araftu annahu afqahu minni maka aku pun tahu dari situ bahwa mujahid lebih faqih dari aku lebih faham lebih mengerti dariku maka ukhuwah fillah imaniyah perkaranya sangatlah besar. Begitu tinggi nilainya. Di dalam sunnah pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak menyebutkan keutamaan-keutamaannya antara lain dari riwayat Abu Muslim aku sampaikan kepada Mu'ad Ibnu Jabal sahabat mulia Wallahi inni la uhibbuk li dunia arju an usibaha mink wala qaraba baini Aku sungguh mencintaimu bukan karena dunia yang aku harap bisa dapati darimu bukan pula karena kerabat nggak ada hubungan keluarga sama sekali kalau fala syai kata Muat nggak ada tendensi sama sekali, nggak ada tujuan yang kamu mencintai aku. Qultu lillah. Aku jawab karena Allah. Bes Hanya karena Allah saja. Qala fajadah hibwati. Maka Muat menarik hibwa di pinggul sini ada kain semacam sarung itu beliau pegang kemudian beliau tarik beliau dekatkan kepada beliau beliau katakan abshir in kunta gembiralah kabar gembira bagimu selama kamu benar dalam ucapanmu Alafah fa sami sami'tu Rasulullah yaqul karena aku mendengar Rasulullah bersabda Al-mutahabbuna fillah fi dhillil arsh yauma la dhilla illa dhilluhu yaghbituhum man an-nabiyyun syuhada Orang yang saling mencintai karena Allah Mereka itu ada di bawah naungan arsh Di hari tiada naungan kecuali naungannya Tempat mereka itu tinggi di riwayat lain ala manabir min nur tempat tinggi dari cahaya Allah berikan karenanya karena tempat mereka itu membuat iri para nabi dan para syuhada iri dalam artian positif ghibtah bukan hasad tidak mengharap kenikmatan itu hilang dicabut dari orangnya. Karena kalau itu hasad haram. Ini ghibtah. Berharap mendapatinya tanpa menginginkan itu kenikmatan dicabut dari orangnya yang mendapati. Kata Abu Muslim Kemudian aku berjumpa dengan Ubadah ibnu Samit radhiyallahu an, sahabat. Fahaddatsuhu bi hadits Mu'ad. Aku sampaikan kepadanya hadith Mu'ad tadi yang beliau dengar dari Rasulullah. Faqala sami'tu Rasulullah yaqulu an rabbih. Aku pun mendengar kata Ubadah Rasulullah menyampaikan dari Robnya hadits Qudsi bahwa Allah berkata hakat mahabbati alal Mutahab fiyya wajib kecintaanku Allah wajibkan pada dirinya sendiri mencintai orang-orang yang saling mencintai karena aku Wahakat mahabbati alal mutanasihina fiyya. Wajib kecintaanku kepada orang yang saling bernasehat karena aku. Wahakat mahabbati alal mutabadhilina fiyya. Wajib kecintaanku kepada orang yang saling memberi karena aku. Hum ala manabir min nur yaghbituhum an-nabiyyun wasyuhada was-siddiqun mereka di tempat tinggi dari cahaya yang membuat iri para nabi, para syahid dan para siddiq. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya dan disahihkan oleh Albani rahimahullah. Keutamaan besar karena ukhuwah berdasarkan iman fillah karena Allah seperti Abu Muslim katakan bukan karena dunia yang diharapkan untuk diperoleh bukan pula <clears throat> untuk kerabat atau hubungan keluarga. Kata Ibnu Abbas, amatu Silatun nas ala umurid dunia di saat hampir keseluruhan hubungan manusia itu karena dunia kamu perhatikan Mana mau Orang Kerja tunduk Hormat kepada atasannya Iya pak, ya, Disuruh siapa, iya, iya Dia pun menundukkan kepalanya Nggak berani mengadahkan begini Di depan manajernya Di depan direkturnya Misalnya ditelepon tengah malam, enak-enaknya tidur. Jam 2 misalnya. Kamu kesini sekarang ke lokasi, ya dia harus berangkat. Contoh soal. Pertanyaannya kenapa? Dia mau nurut, dia mau ini. Dunia, karena dia bekerja, dia berharap upah tentunya sebagai profesinya. Nah kalau orang ini bukan atasannya, ngapain dia taati? Ngapain dia iya iya iya? Gak ada hubungan bisnis. Kalau sudah bukan karena urusan pekerjaan, bukan karena dunia, gak mau dia nunduk-nunduk seperti itu. Seperti Ibnu Abbas katakan, hampir seluruh hubungan orang ini sama ini, ini sama itu, semuanya urusan dunia. Membuat mereka saling mencintai dohirnya, saling akrab, mesra, senyum, tawa, canda, ria, urusan dunia. Kalau seandainya yang diakrapi, yang didekati ini jatuh pailit melarat, kirim salam sudah. Nggak akan ada hubungan, nggak akan ada tawa bersamanya. Dunia yang menyatukan mereka. Sementara ini <clears throat> tidak ada tendensi dunia sama sekali. Bukan keuntungan yang dia harap. Bukan pula nasab ini bukan ponaannya, bukan pamannya, bukan sepupunya. Gak ada hubungan keluarga sama sekali. Jauh. Sama sekali. Tapi dia cinta kepada saudaranya ini. Ada yang menyatukan di antara keduanya atau lebih. Ukhuwah iman karena satu aqidah disatukan oleh manhaj disatukan oleh tauhid oleh sunnah di tempat tinggi dari cahaya di bawah arsh Allah bahkan para nabi alaihi para syuhada dan siddiqun para siddiq iri melihat tempat mereka itu Makanya kata Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu Idza ra'a ahadukum wuddan min akhihi falyatamassak bih faqallama yusibu dhalik. Kalau kamu mendapati cinta dari saudaramu, kamu tahu saudaramu mencintai kamu karena Allah Kata Umar, pegangi erat-erat, jaga. Karena jarang orang bisa mendapati itu. Seperti tadi, di saat kamu melihat mayoritas orang kata Ibnu Abbas, kalaupun ada keakrapan, kalau ada kecintaan dan kedekatan karena dunia. Nah, sementara saudaramu mencintai kamu karena Allah semata, nggak ada lain. Pegangi itu erat-erat, jaga baik-baik, karena nggak semudah itu untuk kamu mendapatinya. Itu ghanimah harta yang sangat berharga yang Allah berikan kepadamu. Umar pula katakan Alaikum bi ikhwanis sidq fa innahum zinatun fil raha wa ismatun fil bala hendaknya kalian jaga ikhwan sidq persaudaraan orang-orang yang jujur kepadamu dalam persaudaraannya karena mereka itu perhiasan dikala dikala senang, dikala longgar, menghiasi kamu, menghiasi hidupmu, dan mereka adalah ismah melindungi kamu fil bala ketika terjadi bala musibah mereka akan menolong kamu mereka akan bahu membahu bagaimana bisa meringankan bebanmu orang-orang semacam ini yang Umar katakan jaga olehmu baik-baik <clears throat> karena sangat berharga mereka ini bagimu. Ali bin Abi Thalib juga pernah menyebutkan Alaikum bil ikhwan fa innahum iddatun fid dunya wal akhirah Jaga ikhwanmu itu yang bersaudara denganmu karena Allah. Karena mereka itu bekal bagimu di dunia dan akhirat. Lihat kata Ali di surat Syuara 100 101. Lihat penyesalan dan kesakitannya ahli nar ratapan penghuni neraka salah satu yang Allah sebutkan di, di syuara tadi famalana min syafi'in kata penghuni neraka kita tidak punya orang yang memberi kita syafaat untuk diringankan atau bahkan dikeluarkan dari adab ini wala sodiqin hamim. Tidak pula kita punya teman yang hangat, teman yang akrab. Sodiq, akh. Saudara yang begitu dekat, mesra dengan dia, hubungannya hangat, sehingga diharapkan dengan itu akan menolong mereka tapi itu semua mustahil karena kekufuran mereka. Salah satu ratapan dan penyesalan mereka, mereka tidak punya teman. Berharap penghuni neraka itu punya teman, teman baik. Berharap punya ikhwan yang bisa menyelamatkan dia dari azab. Harapan ahli neraka Makanya seperti kata Ali, temanmu itu bekal bagimu di dunia dan akhirat. Hadis syafaat ma'ruf Hadis panjang Yang Rasulullah SAW sebutkan Bagaimana mukminin selain tentunya para nabi memintakan syafaat untuk saudara-saudara mereka teman-teman mereka min usatil muwahidin dari pelaku maksiat muwahid ya ahli tauhid tapi maksiat menghadap Allah mereka mukminin ya rob fulan bin fulan ikhwanuna kanu yusallun ma'ana wa yasumun ma'ana itu fulan fulan orang yang dulunya sholat bersama kami puasa juga bersama kami diberi syafaat kamu yang bermaksiat ini di neraka qala idhabu Fa'akhriju kana fi qalbihi mithqalu dinar min iman. Allah katakan datangi oleh kalian. Pergi kalian ke mereka, keluarkan dari neraka itu yang dalam kolbunya ada iman walaupun hanya satu dinar. Keluarkan dari neraka. Bebaskan dari neraka. Dikeluarkan. Kembali setelah dikeluarkan ini semua, kembali mereka menghadap Allah. Hadis ma'ruf. Ya rab fulan, fulan, fulan, ikhwanuna. Yusallun ma'ana, yasumun ma'ana, yatasaddaqun. Mereka ini pernah sholat bersama kami, puasa bersama kami, gini gini gini. Qala idhabu fa akhriju man kana fi qalbihi mithqalu nisfi dinar min iman kesana kalian kata Allah, keluarkan dari neraka yang masih ada dalam kolbunya iman walaupun setengah dinar. Keluarkan. Kembali setelah dikeluarkan semua, kembali mereka menghadap Allah. Ya Rabb fulan fulan ikhwanuna yasumun yusallun ya ma'ana. ala idhabu akhriju man kana fi qalbihi mithqalu dharrah min iman Keluarkan oleh kalian dari neraka itu yang dalam kolbunya masih ada sebiji darah dari iman membantu kamu di akhirat orang-orang yang karena maksiatnya, karena dosanya dari muwahidin berguna ikhwan dunia dan akhirat mudah-mudahan kita semua dijaga dan dilindungi dari adab tapi asyahid yang kita maksud bahwa seperti kata Ali ikhwan itu bekal berguna di dunia kita dan akhirat. Makanya kata Ali kepada anaknya Hasan radhiyallahu anhuma, "Ya bunayya al-gharib man laisa lahu habib." Wahai anakku, orang yang asing itu yang tidak punya orang yang dia cintai. Kalau asing di negerinya itu masih biasa. Kamu ditaruh di mana misalnya Rusia misalnya. Kamu tengok kanan kiri, depan belakang nggak ada orang kenal kamu. Kamu pun tidak ada yang kenal mereka. Asing. Tidak nyaman hidup Bagaimana kamu bisa canda apalagi akrab dengan mereka kenal aja enggak? Tapi yang hakikatnya orang yang asing itu kata Ali, man laisa habib. Yang tidak punya orang yang dia cintai atau orang yang mencintai dia karena Allah. Makanya kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, kalau saja aku puasa tiap siang seandainya aku qiyamul lail tiap malam salat dan aku habiskan hartaku untuk infak fisabilillah di hari aku mati dalam keadaan pada hatiku tidak ada cinta kepada orang yang taat kepada Allah, tidak ada benci kepada orang yang maksiat kepada Allah, nggak berguna semua itu bagiku. Tadi sholatnya, puasanya, sedekahnya, nggak ada manfaatnya. Kalau aku tidak mencintai orang yang taat kepada Allah, membenci orang yang maksiat kepadanya besar arti ukhuwah fillah الولاء والبراء في الله Ditanya Imam Muhammad Ibnul Munkadir rahimahullah di saat beliau sudah tua ma baqiya min ladzatik apa yang tersisa dari kenikmatanmu artinya apa sih yang kamu masih harapkan dalam kehidupan ini di sisa-sisa usiamu Qala liqa'ul ikhwan wa idkhalu surur alaihim. Jawab beliau bertemu dengan ikhwan dan membahagiakan mereka, memasukkan kesenangan kepada mereka. Itu sisa kelezatan yang masih diharapkan oleh a'immah dan para ulama masih bertemu dengan ikhwan dan menyenangkan mereka. Maka seperti yang dikatakan oleh Imam Khalid bin Sofwan rahimahullah Inna ajazan nas man qassara fi talabil ikhwan. Orang yang paling lemah orang yang paling merugi adalah orang yang tidak mau mencari ikhwan untuknya tidak mau atau kurang dalam upayanya mencari orang-orang yang mencintai dia karena Allah, karena iman, karena ini yang bisa dia cintai dengan ukhuwah iman wa ajaz minhum man man dhafara minhum kata Khalid bin Sofwan tapi lebih lemah lebih merugi adalah orang yang sudah sempat mendapati tapi kemudian dia sia-siakan dia lepas kalau yang pertama dari awal memang dia kurang usahanya. Yang ini lebih merugi sudah dapat dia sudah bersama mereka, sudah ada orang yang mencintai dia, berukhuwah dengannya karena Allah, tapi kemudian dia sia-siakan. Tidak dia jaga, tidak dia pegang erat-erat seperti Umar katakan. Dan itu tentunya asbab dikarenakan banyak sebab yang salah satunya adalah dha'fut ta'awun bainahum dikarenakan lemahnya bahkan tidak adanya ta'awun di antara mereka bahkan sebagian ulama katakan hampir dikata nggak ada gunanya ukhuwah kalau nggak ada ta'awun karena itu menunjukkan kepedulian, perhatian dan cinta yang hakiki kepada saudara-saudaramu. Orang yang paling merugi. Orang yang paling lemah. Yang sudah mendapati kemudian dia sia-siakan. Oleh karenanya Umar radhiyallahu an pernah mengatakan liqaul ikhwan jalaul ahzan serupa dengan itu Sufyan ats-Tsauri ditanya "Mamaul aish qala liqaul ikhwan apa sih air kehidupan itu? Layaknya air ini sumber kehidupan dibutuhkan. Kata beliau bertemu dengan ikhwan. Kata Umar Jalaul Ahzan itu menghilangkan kesedihan. Pelibur lara jika benar-benar Wah ini dijaga bukan hanya lisan Tapi dia tunaikan hak-haknya Dia peduli Dan perhatian Bertahun Dengan yang lain Kalaupun itu hanya sebatas muasah bahkan muasah sebatas muasah muasah itu apa ya mengikuti kamu dalam kesedihanmu disebutkan Imam Hasan al Basri ketika berjalan bersama temannya tali sandal temannya putus sehingga ya dia telanjang kaki tanpa alas kaki Hasan Al Basri berhenti melepas sandalnya yang kemudian beliau pegang, beliau bawa. Ditanya kenapa wahai Hasan, mau sandalmu utuh tidak putus gini. Anak uasika, aku bermuasa denganmu karena kamu nggak pakai alas kaki, ya aku supaya kamu nggak merasa sedih. Temanmu pun ikut tidak pakai alas kaki. Bermuasa, peduli, perhatian kepada nasib dan kondisi ikhwahnya. Ini mungkin mukaddimah tentang pentingnya ukhuwah. Insyaallah kelanjutannya akan kita sampaikan pada sesi berikutnya. Kita siap-siap untuk sesi yang maghrib. Wafakallahu jami' lima yuhibu wa yarda. Salatu wassalamu ala Rasulillah alamin. Thank you.